Kita lanjutkan membacaan kitab Al-Mulakhas Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan Hamidullah Ta'ala War'ah. Kita masih berbicara pada ucapan atau firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am pada ayat ke-153 Allah tabarak wa taala melanjutkan <clears throat> firman-Nya <clears throat> kita masuk pada poin yang ke-6 dikatakan oleh Fadilat Syekh Saleh Fauzan Habibullah Ta'ala sadisan yang keenam ووصاكم ألا تقربوا مال اليتيم dan Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada, kepada kalian dan wasiat sudah disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan Hamdulillah taala pada pertemuan yang lalu ini maksudnya adalah Allah telah mewajibkan telah memerintahkan kepada kita <clears throat> Allah taqrabu malal yatim agar jangan kalian mendekati diri kepada harta anak yatim. Yang dimaksud dengan anak yatim kata Syekh Shalih Fauzan Allah taala wa huwa tiflul ladhi mata abu. Yaitu anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Nah, ini adalah al-yatim. Sehingga apa yang difahami oleh sebagian kaum muslimin bahwa yatim itu adalah siapapun juga dia yang ditinggal mati oleh ayahnya apakah dalam keadaan dia sudah balik atau belum balik maka dia dikatakan yatim maka ini adalah pemahaman yang keliru karena yang dimaukan di sini kata Syekh Saleh adalah huwa tiflu ini anak kecil. Anak kecil artinya yang belum sampai pada usia balik. Sehingga tidak balagha ketika dia telah telah sampai balik maka yakhruj an hadil yat, ya, yatim. Dia keluar dari batasan yatim. Demikian juga ketika yang mati itu adalah ibunya maka tidak dikatakan sebagai anak yatim ketika ibunya wafat ayahnya masih hidup karena yang dimaukan di sini adalah anak yatim ketika dia dalam masa usia masih kecil belum sampai balik ditinggal mati oleh ayahnya maka yang menjadi rukun dalam pembahasannya yatim adalah dua Pertama adalah tentang kondisi anaknya yang ditinggal, dia belum lamnya belum ini belum sampai usia balik. Yang kedua adalah yang meninggal adalah ayahnya. Nah, kemudian kata Syekh Salaf Fauzan Allah Ta'ala, kita di dalam ayat ini dilarang untuk mendekatkan diri kepada harta anak yatim illa billatihi ahsan. Kecuali dengan cara yang dia merupakan cara ahsan yang baik atau yang terbaik bagi anak yatim tersebut. Min tasrifihi bima apakah dengan membelanjakannya yang bisa menjaga harta anak yatim tersebut wa yunammihi lahu atau mengembangkannya untuk anak yatim tersebut. Ya, ini di, dikembangkan dalam bentuk usaha atau yang lainnya yang kemudian akan bermanfaat bagi anak yatim itu setelah dia balagha rusydahu setelah setelah nyampe masa lurusnya. Nah, hatta dafa'uhu ilaih kata Syekh Salih Fauzan hafizallahu taala sampai hatta tadfa'uhu ilai. Sampai kalian merasa cukup untuk tepat waktunya untuk memberikan kepada anak yatim tersebut hartanya. Kapan? Hina yablughu asyuddahu. Ini ketika anak yatim tersebut sudah sampai pada asyuddah. Apa asyuddah? Ay ar-rushdah. Yani sudah lurus pikirannya wazawala safah sudah hilang masa bodohnya ma'al bulu yang dibarengi dengan usia dia yang sudah beranjak balik maka ini yang uh, dikatakan balagha asyuddahu nah sabian yang ketujuh dari sepuluh wasiat yang Allah sebutkan dalam ayatnya ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa auful kaila wal mizana bil qist. Wa aufu dan penuhilah oleh kalian al-kail wal mizan. Takaran dan timbangan bil qist dengan keadilan. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Karena kami tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Maksudnya ay aqimul adla fil akhdi wal i'ta. Maksudnya adalah tegakkanlah keadilan dalam hal mengambil atau memberi. Hasbas kita atihikum. Sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Nah, ini ini adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala bagi insan yang dia melakukan jual beli. Yang jual belinya itu terkait dengan al-kail wal mizan. Dengan takaran dan timbangan. Takaran dan timbangan di sini takarannya bisa dalam bentuk sonadir, kotak-kotak ya, bentuknya kotak atau juga uh, ulbah botol misalkan. Maka ini termasuk daripada al-fail uh, apa uh, enam takaran ya. Kemudian al-mizan timbangan. Juga demikian. Maka ketika seseorang melakukan jual beli tidak dibenarkan bagi seseorang untuk mengurangi takaran-takarannya dan timbangan-timbangannya. <clears throat> Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain mengatakan wala tabkhasun nas asya'ahum. Jangan kalian mengurang-urangi hak manusia apa yang menjadi hak mereka. Nah, Ini yang ke tujuh. Yang ke delapan, saminan. Wa idha kultum fa'adilu. Walau kana za kurba. Kata Syekh Salih Fauzan, Habibullah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Wa idha kultum, dan apabila kalian berucap, fa'adilu, maka berbuat adillah. Walau kana za kurba. Sekalipun ucapan itu ditujukan kepada orang yang memiliki hubungan kerabat. Nah, kata Syekh Salih Fauzan Hafizullah Ta'ala, Amrun bil adli fil qawl. Di dalam ayat ini ada sebuah perintah untuk kita berlaku adil dalam berucap. Alal qarib wal ba'id. Kepada orang yang dekat dengan kita maupun yang jauh. Dekat apakah dalam bentuk dekat dalam masalah nasab ataupun dekat dalam hal kedekatan selain itu. Walba'id demikian juga jauh. Apakah jauh dalam bentuk nasabnya jauh ataupun jauh dalam bentuk selain itu. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil dalam berucap kepada yang dekat maupun yang jauh. Ba'dal amri bil adli fil fi'li. <clears throat> Setelah Allah tabarak wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil dalam perbuatan. Yaitu apa tadi? Wa auful kaila wal mizana bil qis. Ini yang dimaksud. Setelah Allah menyatakan apa merintahkan kita untuk berlaku adil wa auful kaila dan penuhilah al kail takaran wal mizan dan timbangan bil dengan keadilan ini perbuatan ya. setelah perintah ini Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita juga untuk berlaku adil dalam ucapan ini ya. sehingga kita berlakulah adil dalam segala hal dalam ucapan maupun tindakan nah baik itu ucapannya akan mendukung kita atau justru menghantam kita. Berlakulah adil dalam berucap. Demikian juga dalam berbuat. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain juga sering mengingatkan kepada kita dalam berlaku adil, berbuat keadilan terkhusus dalam poin yang ke tujuh tadi dalam surah Al-Mutaffifin Allah Subhanahu wa taala menyatakan wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yasawqun wail lil mutaffifin celakalah bagi al-mutaffifin siapa al-mutaffifin alladzina idza talu yaitu orang-orang yang apabila mereka membuat takaran 'alan nas yakni menakar barang orang lain ya setahun. Ini maksudnya dia meminta takarannya mendapatkan bagian yang penuh. Wa idza kaluhum awazanuhum Tetapi ketika giliran dia yang harus menakar untuk orang lain atau menimbang untuk orang lain, yukhsirun. Dia mengurang-urangi. Nah. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perbuatan. Kita berlaku adil. Demikian juga dalam ucapan. Nah, dan sikap juga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, dalam surah Maidah Allah Ta'ala wa Ta'ala menyatakan, "Wala yajrimannakum syana'an qaumin 'ala alla ta'dilu." i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wala yajrimannakum dan janganlah kebencian kalian syana'ana kaumin kebencian kalian kepada satu kaum yang apa menyebabkan kalian tidak bisa berbuat adil. Allah ala Allah ta'adilu. Menyebabkan kalian tidak bisa berbuat adil karena kebencian tidak suka tidak sesuai dengan keinginan dan sebagainya maka ini dilarang nah sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil dalam segala sesuatu. Nah, berarti mafhumnya Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatunya dalam perbuatan, dalam ucapan, semua haram. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hadis kursi. Ini haram kubul ala nafsi, fala tawalam. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Maka jangan kalian saling berbuat zalim. Demikian dalam hadis yang lain disebutkan, Iyakumul zalim hati-hati kalian dari berlaku zalim. Fa inna dhulma dhulumatun yaumil qiyamah. Karena kezaliman itu adalah kegelapan di yaumul qiyamah. Ya'adhan billah. Tafi'an yang kesembilan kata Syekh Shalih Habib Allah taala wa bi'ahdillahi awfu. Allah memerintahkan untuk kita menunaikan janji kita kepada Allah wa bi ahdillah kata Syekh Shalih Fauzan ay wasiyatahu allati wasakum bihi wasakum biha ini wasiat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah wasiatkan kepada kalian dengan aufu maka tunaikannya tunaikanlah itu ay inqad lidzalik tunduklah kalian terhadap wasiat yang sudah Allah wasiatkan kepada kalian Bagaimana hmm. cara tunduknya? Bi antuti'uh. Dengan jalan kalian taat kepadanya. Fima amara bih. Terhadap apa yang telah Allah perintahkan dengan wa naha'an dan apa yang Allah telah larang darinya. Wa ta'malu bi kitabihi dan kalian beramalah dengan kitabnya wa sunnata wa sunnati nabihi dan beramalah dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ini yang dimaksud dengan wabi ahdi lahi aufu. Asyiran yang ke-10 yang terakhir dari wasiat Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya ini Allah menyatakan wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u. Dan sesungguhnya ini adalah sirati jalanku mustaqiman yang lurus. Fattabi'u maka ikutilah jalan itu wala tattabi'u subula dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Kenapa fatafarraqa bikum an sabili? Karena jalan-jalan yang banyak itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah tabaraka wa taala. Lihat. Di sini sebutnya wala tattabi'u subula dengan bentuk jamak. Tetapi ketika berbicara tentang jalan Allah an sabili dengan mufrad Artinya apa? Al-haq itu wahid. La yatajazza. Sedangkan selain daripada al-haq maka dia banyak. Kata Syekh Salafuzan Allah taala ay yang dimaksud di sini alladhi awsaitukum bihi fi hatainil ayataini min tarkil manhiyat wa a'dhamuha asyirku. Maksudnya dari ayat ini alladzi awsaitukum bih. Ini yang telah aku wasiatkan kepada kalian dengannya. Fi hatainil ayatain di dalam dua ayat ini. Min tarkil manhiyat dari meninggalkan perkara-perkara yang dilarang wa a'dhamuha syirk dan yang paling besarnya adalah kesyirikan wa fi'lil wajibat dan juga mengerjakan kewajiban-kewajiban wa azumat tauhid dan yang paling besarnya adalah tauhid huwa siratul mustaqim itulah yang dimaksud dengan as-siratul mustaqim jalan yang lurus fattabi'uh maka ikutilah jalan tersebut wala tattabi'u subul apa yang dimaksud dengan subul kata Syekh Salafuzan ay al bid'ah wa syubhat. Yang dimaksud dengan subul adalah al bid'ah wa syubhat. Kebid'ahan-kebid'ahan dan syubhat-syubhat. Fatafarraqu bikum an sabilih. Karena kebid'ahan-kebid'ahan dan syubhat-syubhat itu akan bisa mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Maksudnya tamilu wa tasyattatu bikum an dini. Jadi kalian akan menjadi condong dan kalian akan tasyatob ini akan bercerai-berai bingung dengan jalan-jalan tersebut kepada kalian apa atas kalian andi ini dari agamanya sehingga sisi kesesuaian ayat ini terhadap bab kata Syekh Salafuzan Habibullah taala munasabatul ayat lil bab sisi kesesuaian ayat ini terhadap bab Allah subhanahu zakara fiha jumalan al muharraman. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam ayat ini jumalan min al muharramat, beberapa kelompok dari perkara-perkara yang diharamkan. Ibtada'aha bin nahyi 'ani syirk. Yang Allah memulainya dengan larangan dari kesyirikan. Wa nahyu 'anhu yastati'il amra bitauhid bil eh, iqtidha dan larangan tersebut yastad'il amra tauhid, mendorong untuk adanya perintah untuk bertauhid bil iqtidha sebagai konsekuensinya ketika kita dilarang dari kesyirikan maka konsekuensinya adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala maka kata Syekh Al Fauzan padalla dalika ala anna tauhid aujabul wajiban. Maka hal itu menunjukkan bahwasanya tauhid adalah aujabul wajibat. Kewajiban yang paling diwajibkan. Anna syirka a'lamul muharamat. Dan bahwasanya kesyirikan adalah keharaman-keharaman yang terbesar. Di antara keharaman-keharaman yang terbesar, yang adalah syirik. Mayustafad minal ayat pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini awalan yang pertama kata Syekh Salafuzan Habibullah taala anna syirka a'lamul muharraman bahwasanya kesyirikan adalah sebesar-besar keharaman wa anna tawhida awjabul wajibat dan bahwasanya tauhid adalah kewajiban yang paling wajib Sanian yang kedua, aidhamu haqqil walidain. Betapa agungnya hak kedua orang tua. Salisan yang ketiga, tahrimu qatli nafsi bi hak. <clears throat> Haramnya membunuh satu jiwa tanpa hak. Nasiyama terlebih lagi idza kana al-maqtul min dawil qurba. Terlebih lagi apabila yang dibunuh itu bagian dari kerabatnya. Rabi'an yang keempat tahrimu akli malil yatim. Haramnya memakan harta anak yatim. Wa masyru'iyatul amal ala ikhlasihi, ala islahihi. Dan disyaratkan untuk memperlakukan harta anak yatim itu ala islahihi dalam rangka untuk kebaikan anak yatim tersebut. Khamisan yang kelima wujubul adli fil aqwal wal af'al. Wajibnya berlaku adil dalam ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Alal qarib wal ba'id. Kepada orang yang dekat maupun yang jauh. Sadisan yang keenam, wujubul wafa bil ahdi. Wajibnya menunaikan janji. Sabi'an yang ketujuh, wujubut tiba'i din Islam wa tarki ada wajibnya meninggal uh, mengikuti agama Islam dan meninggalkan yang selainnya. Dan yang terakhir, saminan anna tahlil wa tahrim haqqun lillah. Yang terakhir kedelapan adalah bahwa at-tahlil menghalalkan sesuatu wa tahrim dan mengharamkan sesuatu itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian ikhwati azani wa azakumullah. Barakallahu fikum. Dari bab <clears throat> ayat yang kita baca dari hukukul asyrah ini. Wa nasallahu salamul afiyah. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa sa'il muslimina wal muslimat min kulli dam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.